过来，过来。 Gracias. untuk tidak kelihatan oleh kucing tidak najis karena itu salah satu yang disebutkan dalam serbabul urut. Tapi kalau nas hadisnya menjelaskan alasan itu, alasannya adalah karena dia sering berseliweran. Bisa kita kiaskan nggak yang lain dengan kucing? Bisa ayam. Ya. Ada yang melihara ayam dalam rumah? Ya mungkin dulu. Sekarang jarang. Ya. Tapi dia termasuk ayam. Jadi para ulama mengkiaskan kucing atau yang posturnya lebih kecil termasuk binatang yang tidak seliuran di rumah tikus ya. zatnya tikus itu nggak najis ya, jadi kalau tikus lewat ikut minum umpamanya di bak mandi nggak apa-apa kita pakai itu ikut minum di uh, eh, air air yang kita pakai untuk cuci ya, atau untuk kebutuhan rumah tangga tidak mengapa ya, karena dia memiliki alasan yang sama yaitu minat Allah dan kalau sudah sering berselingkuhan dan kita tidak boleh menggunakan apa-apa yang disentuhnya ini akan menimbulkan masyarakat kesulitan yang cukup merepotkan kita dan ini tidak sesuai dengan misi dari syariat Islam yang datang untuk memberi kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra la yuridu bikumul usra. Faedah lain yang gak najis itu liur dan kucing atau ada bagian lain. Semuanya karena segi mas yang sendiri sudah dijelaskan karena Allah mengatakan innaha innaha itu kembali kepada hirra kucing ya kucing secara keseluruhan laser binajas jadi bukan hanya kepada air yang bekas minumnya kalau air bekas minumnya maka innahu ai alma air itu karena sendiri karena Rasulullah mengatakan innaha kucing itu tidak najis berarti ini meliputi seluruh bagian tubuhnya المسجد فزجره الناس فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى قوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأفريق عليه متفق عليه حديث ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari متفق عليه artinya adalah sahabat Anas bin Malik menceritakan Suatu ketika ada seorang Arabi atau Arab khusus Arab yang tinggal di padang pasir. Ya, orang Arab itu menjadi dua Arab yang tinggal di perkotaan yang memiliki perangai lebih beradab lebih e, halus atau yang tinggal di daerah gurun Sahara yang memiliki perangai lebih keras, lebih kasar. Ya. Nah ini lakonnya Arif ini adalah yang tipikal kedua, akrodi. Ya. Makanya jangan heran kalau begitu datang masuk masjid dia langsung kencing. Sabar kencing di di masjid eh, fi Di masjid di salah satu sisi masjid entah di depan atau di belakang ada di salah satu sisi masjid. Maka tentu para sahabat berusaha untuk melarang. Hazza jalur nas. Orang-orang berusaha untuk mencegahnya jangan sampai dia kencing. Karena hal Nabi SAW Maka Nabi melarang. Biarkan. Dalam riwayat yang lain, la tazlimu. Jangan kalian putus kencingnya. Jadi agaknya mereka itu baru mulai melarat ketika si orang Arab berdui ini sudah mulai kencing. Maka Nabi mengatakan tes tazlimu, jangan kalian putus kencingnya. Setelah dia selesai kencing, setelah satu bagian masjid, maka Nabi memerintahkan agar diambilkan satu ember penuh air lalu diguyurkan atau disiramkan di tempat yang terkena kencing. Ya, setelah itu beliau memanggil si eh, para dadu ini, kemudian menasehati. Bahwasanya masjid itu bukan tempat untuk seperti ini, tapi masjid adalah tempat untuk sholat, untuk tilawah, untuk eh, untuk zikir dan yang semisalnya. Setelah diberi penjelasan seperti itu, si orang Arab ini mengatakan Allahumma rahmani wa Muhammada wa la tarham aku dan Muhammad jangan kamu rahmati orang selain kami gitu ya. karena menurut dia yang lain-lain ini pada galak semua Rasulullah ini lembut yang lain-lain galak semua dia ya. hal itu juga mengandung beberapa uh, masalah seputar bab toharoh atau seputar kitab toharoh yang pertama dan ini jelas sekali siapa yang bisa menyimpulkan faedah pertama dari hadis ini ya, belajar menganalisa ya. Ya. siapa yang bisa menyimpulkan katakan Akhirnya tanda-tanda tuh. Seember itu dibandingkan dengan apa namanya kuantitas kencing bagaimana? Lebih banyak. Jadi Nah, jadi begitu ya. Najis, sesuatu yang najis itu bisa dihilangkan dengan menambahkan air kepadanya dalam jumlah yang banyak. Kita tahu kencing manusia itu paling-paling paling ya kalau kebelet banget gitu mungkin setengah liter lah Tadi kencing banyak-banyaknya itu ya, banyak banget itu setengah liter atau normalnya ya satu gelas kalau kita tambah satu ember maka jumlah air yang jauh lebih banyak itu akan mengalami najis sehingga akan menjadikannya suci ya. itu faedah yang, yang pertama faedah lain ya, jadi ini uh, betul itu ya jadi kita kadang apabila kita menghadapi dua mafsadat dua perbuatan yang sama-sama mengandung kerusakan yang pertama membiarkan orang ini kencing di masjid tidak baik lah tidak baik tapi kalau setengah-tengah kencing disuruh berhenti dihardik-hardik sehingga dia terpaksa harus menahan kencingnya otomatis kencing itu akan kena pakaiannya dia atau akan semakin menyebar kemana-mana atau dia akan merasakan tidak nyaman dengan menahan kencing yang sudah sempat keluar sedikit ya. dan ketiga-tiganya ini matolak yang lebih besar daripada kalau dibiarkan toh sudah terlanjur ya, sudah terlanjur dia kencing di situ kita tahu sudah terlanjur dari lafaz hadis yang lain la tazlimu jangan kalian putus kencingnya jadi dia sudah terlanjur kencing tentunya jangan dibayangkan pakaiannya seperti kita pakai celana panjang enggak orang dulu ya cuma gamis gitu akan ada yang dalam ceritanya tinggal akan langsung cur jadi cepat prosesnya kalau kita kan mesti buka buka sih gitu mungkin sempat dilarang ya tapi kalau orang zaman dahulu karena pakaian mereka juga sangat sederhana ya, jadi proses itu bisa berlangsung sangat cepat jadi ini merupakan dalil atau salah satu dalil dari sebuah kaidah fikih yang cukup terkenal. Ida ta'arada Ida ta'arada bil mafsadatan Kurtubibat Au kurtubibat akhafuhuma Kalau ada dua mafsadat bertemu nggak bisa kita hindari. Salah satunya harus kita lakukan. Maka yang kita pilih adalah yang paling ringan mafsadatnya. Nah, ini adalah salah satu contoh aplikasi atau e, dalil yang menguatkan kebenaran kaidah tersebut. Kemudian eh, apa lagi yang bisa banyak masih yang ya. Kenapa? Ya, perintah dan anjuran untuk memuliakan masjid jelas. Masjid itu tempat yang harus dijaga kebersihannya, bukan tempat yang boleh orang membuang kotoran sembarangan di situ. Di sisi lain, ya, masjidnya Rasulullah kira-kira seperti apa ya? Kok cuma disiram air, kira-kira masjidnya seperti apa? Hanya tanah. Jadi betapa sederhananya masjid di zaman Rasulullah SAW. Jadi yang perlu lebih perlu kita perhatikan itu bukan bangunan fisiknya, tapi fungsionalitas masjid itu sendiri sejauh mana. Sebaliknya kita sekarang ini lebih kadang lebih memperhatikan kepada penampilan masjid. Kalau perlu dihias-hias, bikin masjid itu indah. Tapi di sisi lain fungsi utama masjid itu kurang kurang optimal tapi kalau .com tidak sangat simple life itu sangat simple sekali bahkan uh, menghilangkan kotoran menghilangkan najis juga simple sekali caranya cukup disiram dengan air selesai karena tanah itu berfungsi untuk mencucikan air juga mengujikan. Jadi simbol sekali. Kemudian ini juga merupakan dalil akan najisnya kencing. Ya. Karena Rasulullah beliau menyiramkan satu ember air. Kalau dia nggak najis, nggak perlu dilakukan seperti itu. Kemudian ada kaitannya dengan dakwah. Kaitan apa yang bisa kita petik di Bersikap lemah lembut terhadap orang jahil. Ya, karena tipikal tipikal orang ini kita harus perhatikan. Gitu. Kalau orang ini sudah ngerti kurang ajar, nggak disikapi dengan sikap yang sama dengan orang yang belum ngerti kurang ajarnya karena belum ngerti. Tapi, memang tipikal orang Arab Badui itu adalah orang yang jauh dari tantangan Nah, tinggal itu dari daerah-daerah yang tidak dijamah oleh peradaban, tidak dijamah oleh hawa. Jadi punya tipikal memang kasar, tidak sopan. Begitu. Al-A'rabu asyadu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lam hudud ma anzalallah. Kita tahu orang-orang Arab Badui itu memang lebih kental kekafiran dan kemunafikannya kalau ada yang kafir dan munafik di antara dan lebih pantas untuk tidak memahami hukum-hukum yang Allah turunkan karena memang itu tadi jadi kalau menghadapi orang seperti ini maka diajarkan untuk bersikap lemah lembut ini salah satu fikih dakwah lemah lembut terhadap orang jahil kemudian memberi udur nggak cuma lemah lembut tapi memberi udur Apakah Rasulullah menyalahkan nyalahkan dia, memarah-marahi dia setelah itu? tidak? Rasulullah memberi udur kepada orang yang jahil ini karena kejahilannya. Tapi bandingkan kalau yang berbuat kesalahan itu sahabat yang sudah lama belajar dengan Rasulullah SAW. Contohnya sahabat Mu'ad bin Jabal Allah anhu yang dia ditugaskan oleh Nabi untuk menjadi imam bagi kaumnya dalam hadis Mustafa Ali disebutkan bahwasanya Mu'ad bin Jabal ini uh, disuruh mengimami kaumnya untuk sholat isya. Suatu ketika ada salah seorang dari makmumnya ini yang kerjaannya adalah eh, memelihara unta-unta untuk mengambil air. Jadi unta itu ada yang fungsinya untuk memikul air. Dia punya unta-unta peliharaan yang harus diawasi ya, dengan cara diikat salah satu lututnya direbahkan kemudian diikat salah satu lututnya yang menggunakan yang namanya ekal ya, ekal mirip dengan yang ada di yang suka dipakai di kepala orang-orang Arab itu ya juga namanya ekal ya, untuk mengikat lututnya unta agar dia tidak tidak bangun kemudian kabur Nah, ikatan itu lambat laun dia akan kendor dengan sendirinya. Kalau tidak dicek secara periodik, lama-lama dia kendor-kendor lepas dan utangnya bisa bisa kabur. Ya. Makanya Rasulullah SAW menyerupakan hafalan Quran itu lebih cepat kabur daripada unta yang diikat. Ta'ala hadir Quran فإنه أشد تفلت من الإبل في عقولها sering-seringlah membaca Al-Quran mengulang-ulang hafalanmu karena dia itu lebih lebih cepat lolos daripada unta yang sudah diikat. Ala hal eh, ketika orang ini ingin bermakmum dengan Mu'ad bin Jabal ternyata Mu'ad setelah baca Al-Fatihah dia baca surat Al-Baqarah. Faftatah Al-Baqarah Alif Lam Mim Dzalika kitabul la raiba fihi baca terus dia mikir waduh Baqarah dua hampir dua setengah cus. dan dia nggak tahu apakah akan dirampungkan atau cuman cuman ini cumannya Al-Baqarah itu kalau dibaca separuh sudah panjang banget gitu sehingga dia pun memisahkan diri kemudian sholat sendiri maka orang-orang langsung menggunjing dia oh munafik dia ya. dilaporkan ke Rasulullah SAW dipanggil Rasulullah SAW kemudian ya Rasulullah inna mu'adan bina faftatah al-baqarah wa inna wa nahnu ashabun wadih Rasulullah dia imami kita baca al-baqarah padahal kita ini tukang-tukang gembala unta nggak bisa lama-lama kalau sholatnya akhirnya saya sholat sendiri maka Rasulullah marah gitu. Untuk membandingkan kesalahan orang Arab baju ini besar di mata mayoritas sahabat. Sedangkan kesalahan yang muat dianggap bukan kesalahan di mata mayoritas sahabat, tapi sikap Rasulullah jauh berbeda. Yang orang Arab Badui ini disikapi dengan sikap yang sangat di luar prediksi. Tidak dimarahi sama sekali, dinasehati. Tapi Mu'ad bin Jabal langsung ditegur keras. Qala fatan, fatan, fatan. Bukan fitnah, bukan fitnah, bukan fitnah. Fatanul anda yang Mu'ad. Nanti mau bikin fitnah. Fitnah apa kira-kira dimaksud? Hmm? Fitnah apa? Kira-kira efek sampingnya apa sih? Kalau orang jadi imam kelamaan efek sampingnya apa? Hah? Memberatkan. Kalau memberatkan? Hah? Satu-satu angkat tangan. pikir malas jamaah. Ini fitnah ini. Ya. Orang jadi malas ke masjid. Kenapa? Kelamaan kalau imam. Kelamaan yang di luar batas kewajaran yang jadi dilakukan oleh sunnah tentunya. Ini kan dia katakan di sini. Kalau sholat subuh 60 sampai 100 ayat nggak kelamaan karena sunnahnya begitu. Ini sholat isya. kalau sholat maghrib yang sunnahnya adalah singkat. Kata Rasulullah, kalau kamu imam yang sholat isya, apa baca sampai isma rabbika a'la atau wasyamsi wa duhaha atau walaili laili saja atau yang semisalnya surat-surat pendek saja. Kalau sholat sendiri silakan berpanjang. Jadi itu salah satu usul dakwah fikih dalam berdakwah harus diperhatikan bentuk kesalahannya ini seperti apa dan apa efek dari kesalahan dia. Apakah kesalahan ini kesalahan yang membuat orang lain itu justru menjauh dari agama? Atau kesalahan yang semua orang tahu kalau itu tuh salah, hanya dia saja yang nggak tahu. Dan apa latar belakang sehingga dia melakukan kesalahan seperti ini? Itu semua harus diperhatikan. Jadi ingkarul mungkar itu ada ada ilmunya, ada sembarangan. Ya. Tidak semua kemungkaran itu levelnya sama Dan tidak semua kemungkaran yang dilakukan oleh seseorang Itu mendapat perlakuan yang sama Ada harus diperhatikan jenis kemungkarannya Alasannya Kondisi pelakunya Dampak yang ditimbulkan oleh kemungkaran itu kalau perlu kemungkaran dibiarkan, tidak diingkari secara lisan maupun perbuatan. Cukup dengan hati saja. Ya. Dan itu sering dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau wafat ke Makkah, kota Makkah, beliau bilang kepada Umur Munir Aisyah radhiyallahu anha, "Laula anna maki hadithu 'ahdin di kufrin la hadamtul Ka'bah." Walabanaituha ala dari Ibrahim. Andai bukan karena kaummu eh, yang maksud orang-orang Quraisy ini baru saja mereka itu lepas dari kekafiran masuk dalam pangkuan Islam. Islam belum begitu mengakar. Kalau bukan karena saya khawatir mereka ini murtad lagi, niscaya saya akan hancurkan Ka'bah ini dan saya akan bangun ulang sesuai di atas pondasi-pondasinya Nabi Ibrahim. Membiarkan Ka'bah dalam kondisi seperti itu kemungkaran. Tapi kalau dipaksakan untuk dihilangkan kemungkaran itu, saat itu juga ini akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar lagi. Orang-orang akan murtad. Mereka akan dengan mudah mengatakan dia itu Muhammad. Begitu dia menguasai maka Ka'bah dihancurkan. Padahal Ka'bah itu sesuatu yang sangat diagungkan oleh orang-orang Arab jahiliyah. Orang-orang jahiliyah itu mengagungkan Ka'bah. Makanya ketika Ka'bah itu sempat rubuh sebagian ya, karena banjir zaman jahiliyah, orang-orang Quraisy itu memobilisasi, ayo kita bangun lagi Ka'bah ini. Tapi syaratnya uangnya harus uang halal, tidak boleh uang haram. Jahiliyah itu masih masih ngerti gitu ini untuk bangun masjid nggak pantas kalau pakai uang riba nah karena mereka memang para rentenir rata-rata uang haram sehingga uang halal yang tercukup yang terkumpulkan itu nggak cukup sedikit akhirnya karena dananya cuma sedikit nggak bisa membangun secara keseluruhan ada sebagian yang tidak terselesaikan bangunannya pun demikian Rasulullah membiarkan kemungkaran ini karena khawatir akan timbul kemungkaran yang lebih yang lebih besar. Ya. Jadi ini termasuk fikih amar makruf nahi mungkar. Beda kesalahan yang menjadikan seseorang ini e, lari dari agama. Kesalahan yang sifatnya kesalahan manhaj, kesalahan pemikiran itu biasanya disikapi dengan sikap yang tegas ya karena ini luar dan orang tidak tahu ini pemikiran menyimpang atau tidak kalau dia pandai membungkusnya atau sikap-sikap tertentu yang itu mencerminkan ajaran Islam orang dianggap sebagai panutan tapi dia punya sikap-sikap yang tidak islami nah ini membahayakan karena orang akan menganggap Islam itu seperti itu Padahal tidak seperti itu. Ini harus diberi peringatan. Lain dengan kesalahan yang murni karena ketidaktahuan. Akhlak. Masalah-masalah yang kaitannya dengan akhlak yang secara naluri orang tahu ini nggak pantas gitu loh. Orang kencing di masjid itu rata-rata orang ini orang nggak benar ini. Tapi kalau sholat kelamaan, siapa yang tahu kalau ini nggak benar? Jarang ada yang tahu. Siapa yang akan mengira bahwasanya ini bisa membuat orang lari dari masjid? Tidak banyak orang yang tahu. Tapi kalau sampai itu terjadi, ini fitnah bagi agama. Maka Rasulullah memberikan tindakan yang yang tegas dan yang di tegur keras ini adalah sahabat senior, Tidak dikhawatirkan dia akan murtad. Sudah lama dididik oleh Rasulullah SAW, Mulai dengan orang Arab Badu yang memang berpotensi besar untuk untuk murtad. Kalau tegur dengan keras, bisa-bisa dia murtad. Jadi ini merupakan pengajaran. Kita harus hati-hati dalam dalam e, mengingkari kebenaran. Kemudian e, kita bisa kiaskan membersihkan tanah di sini dengan membersihkan e, karpet umpamanya ya. Semua yang mengandung masyarakat karena akan sangat menyulitkan kalau kita disuruh mengambil tanah itu digali kemudian dibuang ini merepotkan sekali demikian juga kalau karpetnya ini harus digulung semua hanya karena ada satu apa namanya gelentong yang terkena kencing satu soft harus digulung atau apalagi kalau karpetnya menyatu ada juga sebagian mesin yang memang sudah dilip. tentunya ini kembali kepada kaidah al masyarakat tajlibut taisir ya. Masyarakat itu mengharuskan adanya keringanan Jadi cukup kita lakukan dengan cara menyiramkan air ya dalam jumlah besar ke tempat yang terkena cincin tadi. Kemudian tidak dipersyaratkan bilangan tertentu dalam membersihkan najis selain najisnya anjing najisnya manusia tidak ada bilangan tertentu kencing apakah cukup sekali atau dua kali atau tiga kali pokoknya sampai bekas najisnya itu hilang ya. tidak ada baunya lagi ya, itu insya Allah sudah sudah cukup kemudian juga diperintah untuk memperhatikan kebersihan masjid. Dan ini dalilnya cukup banyak. Salah satunya hadis ini, demikian juga hadis ketika Nabi SAW mendapatkan ada ingus. Ya, seseorang yang membuang ingusnya di arah di arah kiblat itu beliau kosong-kosong pakai pelepah kurma dan beliau melarang kalau terpaksa seorang harus membuang ingusnya ketika sholat maka jangan ke depan dan jangan ke arah kanan tapi ke ke bawah terus ke sebelah kiri ya cuman kalau antum ke sebelah kiri sholat berjamaah karena yang di sebelah antum gitu jadi yang paling safe adalah di di antara kedua kakinya tapi ikut dulu sekarang orang sudah punya disuruh sudah punya macam-macam dan kalau sekarang antum mau ngamalkan hadis ini muskilah kali. ya bisa geger sama marbot sama jamaah yang lain ini juga termasuk fikih. Fikih mengamalkan hadis. Jadi kalau mengamalkan hadis itu jangan ya, Bahaya. Gue tuh orang hadisnya suruh mudah, suruh gunung, suruh kalau ya coba praktek. Gak akan boleh mau sholat di masjid itu. Jadi kita harus perhatikan bagaimana kondisi masjid ketika itu dan bagaimana sekarang. Seperti orang sekarang sholat pakai alas kaki di dalam masjid yang ada. Karena memang apa namanya kondisinya tidak memungkinkan gitu Lain karpet dengan tanah itu nggak nggak sama persis. Karpet itu kalau kena lumpur ya bekas ya harus dicuci supaya hilang nggak benar ya diluruskan juga Allah warahmati wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada ya bahwa rahmatilah aku dan Muhammad saja jangan kamu rahmati selain kami berdua ini nggak benar maka langsung ada Rasul tegur latat tahajjar dawasyan tegurannya pun juga lembut kamu telah menyempitkan sesuatu yang luas rahmat Allah itu luas sekali bukan cuma untuk kita berdua ya. Allah itu luas sekali karena kenapa baru sempit Kaidah lainnya disebutkan oleh Syekh Al-Bassam di sini bu'du nadharihi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatuhu taba'i'an nas ya. sudut pandang Rasulullah yang demikian jauh dan wawasan beliau tentang karakter manusia yang berbeda-beda wa husnu siratihi ma'hum dan bagaimana beliau itu bergaul dengan orang yang berbagai macam ini karakter ini dengan sangat baik sekali. Ya. Hatta akhada hubbuhu bimajami' qulubihim. Sampai mereka para sahabat ini betul-betul mencintai Rasulullah SAW sepenuh hati mereka. Jadi sahabat-sahabat itu merasa bahwa dirinya lah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Ya. Karena memang perhatian Rasulullah itu luar biasa. Bahkan ada seorang sahabat Abdullah bin eh, Abu Amr bin Al-As radhiyallahu anhu yang kalau disuruh menjelaskan bagaimana sih sosok Rasulullah SAW itu dia nggak bisa jelaskan. Karena apa? Saya nggak pernah menatap Rasulullah dengan kedua mata saya. Saking wibawanya Rasulullah SAW, saya nggak kuat untuk melihat Rasulullah secara menyeluruh itu saya nggak nggak kuat saking wibawanya Rasulullah SAW. ما ملأت عيناي قط هيبة منه ما ملأت عيناي قط من رسول الله صلى الله عليه وسلم هيبة منه Anas bin Malik mengatakan atau sahabat yang lain ma ra'ani Rasulullah SAW qat illa wa tabassama fi wajhihi. Rasul tidak pernah melihat saya kecuali pasti senyum. Jadi itu merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam menimbulkan kecintaan sahabat Rasulullah kepada kepada beliau. Syekh al Basam juga menyebutkan di sini Annal bu'da al nas wal mudud al jafra wal jahl. Tinggal jauh dari perkotaan atau pemukiman penduduk itu menyimpulkan perannya ya yang kaku, kasar dan tingkah laku yang yang konyol menjadikan seseorang itu jahil kalau kalau sering tinggal di tempat-tempat yang terkecil yang jauh dari interaksi dengan dengan manusia. فإذا أن ما يترتب على الأحكام الشرعية من إثم أو عقوبة في الحياة إنما يكون في حق العالم بالحكم ini penting bahwa konsekuensi yang ditimbulkan baik itu berupa penghargaan maupun sanksi atas suatu perbuatan itu hanya layak diberikan kepada orang yang sudah tahu hukumnya Orang sudah tahu hukum melakukan suatu perbuatan, kemudian dia nekat berbuat, ini yang layak mendapatkan alasan. Amal jahil fala malamata alaih walakin yu'allam liyaltazim. Ada orang yang masih jahil yang tidak mengerti, maka tidak tidak perlu dicela. Tidak ada celaan baginya. Dia perlu diberitahu agar dia mau mengikuti aturan tersebut bukan bukan dicela yang tercela adalah orang yang sudah tahu tapi tetap melakukan sesuatu yang terlarang Wafil الحديث حث على المبادرة إلى إنكار المنكر عند القدرة ala ذلك Hadis ini mengandung anjuran untuk segera mengingkari kemungkaran ketika mampu mengingkarinya. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى الصحابة عنه وإنما نهاهم عن العنف على الأقرب Mengapa bisa disimpulkan seperti itu? Karena Nabi SAW tidak melarang sahabat-sahabat beliau karena sahabat ini menegur orang Arab. Bukan karena itu Nabi melarang. Tapi kita adalah jangan kalian bersikap kasar kepadanya. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang yang tergolong e, menyakiti dia seperti memutus kencingnya dia atau menghadir-hadirnya dia. Itu yang di, diingkari oleh Rasulullah. Bukan semata-mata karena sahabat mengingkari orang ini kencing di masjid. Paham beda ya antara mengingkari kemungkaran dengan bersikap keras terhadap pelaku kemungkaran itu beda. Nabi tidak mengingkari kalau mereka ingin melarang orang ini kencing. Yang diingat adalah cara cara melarangnya, bukan larangan itu sendiri. Jadi memang ketika kita melihat suatu kemungkaran segera kita berusaha untuk mengingkarinya dengan lisan kalau mampu atau dengan tangan atau kalau tak bisa paling kita kita membenci kemungkaran itu. Allah Taala ini eh, day.